Semoga bermanfaat. Bismillah kita mulai pembahasan mengenai kitab Al-Mumti Syarah Jurumiyah ini. Nama kitab ini adalah Al-Mumti'u fi Syarhi Al-Ajurrumiyah ya karya Abi Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdhiri. Kita baca di halaman pertama ya. Al-Mumti'u fi syarhi Al-Ajurumiyah تقديم فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى تأليف أبي, أبي أنس ma Abi Anasin Malik ibn Salimi ibn Matarin al mahziri Nah, al-mumti. Al-mumti secara bahasa artinya adalah yang menarik atau menyenangkan. Ya, al-mumti juga bisa diartikan gembira atau nikmat yang sangat baik ya. Jadi semoga kitab ini akan menyenangkan untuk dipelajari ya Al-Mumti fi Syarhil Al-Ajurumiyah ya, dalam syarah matan Jurumiyah. Kitab ini juga diberi pengantar takdim takdimu takdimu fadilati syekhi al-alamah diberi pengantar oleh fadilah syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, taklif penulis atau pengarang kitab ini adalah Abi Anas Malik Ibn Salim Ibn Matar Al-Mahzari. Ya, kita buka halaman selanjutnya. Ya, jika cetakan Dar alamiah, di sini ada tulisan huk hukukut tabi'i mahfuzati. Ya, ada hak cetak dari mahfuzah atau catatan-catatan At-taba'atul 'ashiratu edisi atau cetakan ke-10 yang di tahun 1438 Hijriah An-Nashiru penerbit Maktabu Daril hadisi Damaj ya, Maktabah Darul Hadis Damaj di Yaman Sin'ani Sin, Sin'a ya. Ini juga didistribusikan oleh Maktabu Maktabatul Imami Muslim ya linasyiri wa tawji'i linasyiri penerbitan wa tawji'i Watauji' itu distribusi ya, penyaluran. Al-Qahiratu Kaira Misr, Misr ya, Misr, Mesir. Ya kita baca halaman 3 Muqadimatu Syekh Al-Imami Al-Muhaddisi Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. مقدمة الشيخ الإمام المحدث مقبيل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمه الله تعالى Kata pengantar oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Ahli Hadis Mukbil Syekh, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau Alhamdulillahilladzi banas samaa farafa'aha. Segala puji bagi Allah yang telah membangun langit dan kemudian meninggikannya. Wa nasabal jibala arsaha. dan dialah Allah yang menaikkan atau menegakkan gunung-gunung warsaha dan memperkuatnya. Wa khafadal arda wa basataha dan dialah Allah yang merendahkan bumi ya dari langit berada di bawah wa basataha dan dialah Allah yang membentangkan atau melapangkannya yaf'alu ma yasha'u ala ahsani halin dan dialah Allah yang berbuat apa saja yang dia kehendaki atas segala kebaikan ya atas segala perbuatan atau kondisi-kondisi yang terbaik dan dialah Allah yang membedakan antara makhluknya yubadi'u wa yu'id ya seperti di dalam ayat ya yubadi'u wa yu'id dan dialah yang menciptakan dari permulaan wa yu'idu dan menghidupkannya ya, dan menghidupkannya kembali fa'alul lima yurid ya dan Allah maha berkuasa ya lima yurid ya dari apa-apa yang dia kehendaki ja'alal laila sakana ya dan dialah Allah yang menjadikan malam sebagai tempat beristirahat atau tempat tinggal wan nahara ma'asha dan dialah Allah yang menjadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi liyutammima makarimal akhlaq dan salawat serta salam semoga sen ya semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yaitu Muhammad al-mab'uthi yang diutus liyutammima makarimal akhlaq untuk mencepuk, menyempurnakan akhlak yang mulia Wa asyhadu an la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwanya bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Yarfa'ul qista wa yakhfiduh. Yarfa'ul qista wa yakhfiduhu dan dialah Allah yang meninggikan timbangan yang lurus dan meringankannya wa yu'izzu man wa dan dialah Allah yang memuliakan orang ya dan dialah Allah yang memuliakan orang ya dari siapa yang dia kehendaki wa yudhillu man yasha dan dialah Allah yang menghinakan orang bagi siapa yang dia kehendaki wa huwa ala kulli syai'in qadirun dan dialah Allah yang, yang maha berkuasa atas segala sesuatu amma ba'du ya adapun setelah muqaddimah tersebut fa fi hadzal zamani istahana katsirun min talabati ilmi bil lughati arabiyyati dan di zaman ini ya banyak dari penuntut ilmu yang meremehkan bahasa Arab. Wa rasuha falisyahadati dan jika mereka belajar bahasa Arab falisyahadati maka belajarnya itu hanya untuk mendapat sertifikat atau ijazah. takunul muqarraratu المقررات fala فلا يستفيد منها الطالب dan sedikit sekali ya, dan sedikit sekali buku-buku panduan atau mukoror yang cukup besar namun para penuntut ilmu tidak mengambil manfaat darinya li'annaha fawqa mustawahu bal yatakharraju ba'duhum minas sanawiyyi wa qad darasa nitafan min syarhi bani akilin ya karena mukoror-mukoror tersebut itu berada di level atas ya atau berada di atas levelnya para tolabul ilm bal yatakharraju ba'duhum ya akan tetapi sebagian mereka ya lulus ya dari tingkat sanawi atau tingkat SMA dan mereka telah ya atau dan mereka telah belajar ya secara cepat nitafan ya min syarhi ibni akil dari syarah ibnu akil ya. wa huwa la yumayyizu baina dhamirur raf'i wa dhamirin nasbi dan dia ya maksudnya sebagian penuntut ilmu tidak bisa membedakan antara domir rofa domir yang marfu dan domir yang nasab atau domir yang mansub zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Ya, hal tersebut adalah kegelapan ya, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Fa'amada ba'du tullabil muhibbina lil ilmi nafi'i lidirasatiha fil masajidi. Adapun sebagian tulab atau sebagian para penuntut ilmu al-muhibbina yang dicintai ya bermaksud ya fa'amada itu bermaksud ya fa'amada ba'du tullabi al-muhibbina lil ilmi nafi lidira lidirasatiha fil masajid ya adapun ada sebagian tulab ya yang bermaksud atau yang uh, punya niat yang baik ya maksudnya ini adalah penulis penulis Syekh Abi Anas Malik ini ya untuk membuat ya paham ada bermaksud untuk membuat syarah ya di sini adalah bermaksud untuk membuat syarah ya kita lanjut lilin minafi nafi lidero satiha ya dalam mempelajari bahasa Arab di masjid fanafa'humullah dan Syekh Mukbil di sini mendoakan agar semoga Allah membantu mereka yang maksudnya ba'du tulab al-muhibbin ini wa kana min baini ulaika al-akhu al-fadil dan di antara mereka adalah al-akh al-fadil yes A, dari saudara yang mulia yaitu Malik Malik bin Salimin Malik bin Salim bin Matarin Al-Mahzari ya, dan dari dan da, di antara mereka adalah yang bernama Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahzir Al-Mahzari hafizahullah semoga Allah menjaga beliau faqad asbaha mubarrizan ya dan faqad asbah mubarizan fin nahwi hatta inni ula ulakkibuhu bin nahwi dan beliau ya yaitu ma Syekh uh, Syekh Malik ibn Salim ini yang menjadi terkenal atau muncul ya faqad asbaha mubarizan ya beliau ya berdasarkan karyanya karena karyanya Al-Mumti ini menjadi menonjol atau muncul di kalangan ya para penuntut ilmu dalam bidang nahwu fin nahwi hatta ini ulakibuhu bin nahwi sampai saya maksudnya Syekh Mukbil memberi julukan kepada Syekh Malik bin Nahwi sebagai atau memberi julukan sebagai ahli nahwu. Walamma ra'a katsiran min at-tullabi ala ma wasafna qabl. Ya. Dan ketika ya dan ketika dia ya maksudnya Syekh Malik melihat kebanyakan dari penuntut ilmu seperti yang telah disif kami sifati di atas Maksudnya seperti yang disifati oleh Syekh Mukbil, sebagian penuntut ilmu meremehkan bahasa Arab, ya banyak mukoror-mukoror atau buku panduan yang cukup besar namun sebagian penuntut ilmu itu tidak bisa mengambil manfaat. Ya, karena kurangnya perhatian yang besar terhadap bahasa Arab. Ya. walamma ra'a كثيرا minat الطلاب على wasafna qabl qablu dan ketika dia maksudnya Syekh Malik melihat kebanyakan para penuntut ilmu seperti apa yang kami sifati sebelumnya azama ala wad'i ta'liqatin ala matnil al-ajurrumiyati ma'al amthilati maka Syekh Malik berazam azama atau bertekad berniat ya untuk membuat ta'liqat catatan-catatan alamat dan jurumiyah ya kepada matan jurumiyah ma'al amthilah dengan berbagai macam contoh wa fawaidatu syaddulaha rihal ya dan faidah dan Syekh Malik itu memberi faidah yang kokoh ya fa asbahal kitabu salihan maka buku tersebut atau maka buku atau syekh maka buku dari karya Syekh Malik atau taklikot catat catatan yang diberikan pada matan jurumiyah ini menjadi saleh baik lil mubtadi ya untuk level pemula wala yastagni anhul muntahi dan dibutuhkan juga untuk level al muntahi level lanjut atau advance ya wa inni ya wa inni atamanna an yuwaff an yuwaffiqallahu al musulina fit tarbiyati wa ta'limi an yuqarriru hadzal kitaba 'alal mubtadi'in dan saya menginginkan ya semoga Allah ya semoga Allah menjadikan buku ini ya baik atau cocok dalam terbiah dalam mendidik dan dalam digunakan untuk taklim ya, untuk belajar an yuqarriru an yuqarriru hadzal kitaba alal mubtadiin dan kitab ini ya dapat mereka pilih atau mereka jadikan sebagai mukoror buku panduan terhadap alal mubtadiin level-level pemula disuhu latihi untuk memberikan kemudahan wa kasrati fawaidihi ya dan banyaknya faidah yang bisa didapat. Wa farqun kabirun baina amsilatihi wa amsilati muhyiddin sahibit tuhfah dan perbedaan yang sangat besar atau mencolok antara contoh-contohnya dan contoh-contoh dari Muhyiddin sahibit tuhfah pengarang kitab Tuhfah maksudnya ya perbedaan contoh-contoh yang digunakan oleh Syekh Malik dengan contoh-contoh yang digunakan oleh Muhammad Abdul Hamid Muhyiddin itu ada, <clears throat> itu adalah pengarang kitab Tuhfatus Saniyah Tuhfatus Saniyah Syarah Jurumiyah adalah terletak pada hadza yumassilu bi ayatin qur'aniyatin au hikmatin. Syekh Malik banyak memberikan permisalan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hikmah hadis. Wadaka yumathilu bi misalin yakhturu fi nafsihi dan pemisalan ini dan Syekh Malik memberikan contoh ini dengan permisalan-permisalan yang muncul ya oleh dirinya sendiri. Maksudnya berdasarkan karangan beliau ya. Beliau mencari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Fajazallahu akhana malikan khairan dan semoga Allah memberikan atau membalas ya kepada saudara kita yaitu Malik sebuah kebaikan ونفع به وبكتابه ووفقه لمواصلة المسير dan semoga Allah memberikan atau menolong dengannya dengan kitab ini wabi kitabihi e, dan semoga Allah ya menjadikan ya kitab ini sebagai wasilah atau jalan fi fi khidmati fi khidmati lughatil arabiyah ya dalam beliau berkhidmah atau melayani di bidang bahasa Arab alati hiya lughatul Qur'ani wa lisanu nabiyina Muhammadin yang bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pertanda Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Cukup sekian. Ini adalah mukadimah pertama dari Syekh Mukbil untuk kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين